Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di Majlis ar raudhah Dalam keadaan sehat wal afiah Kita berada di sesi pembahasan kitab Arba'in An-Nawawiyah Kita akan mempelajari Mukaddimah Dan mukaddimah yang akan kita pelajari adalah e, kalimat yang ketiga. Yang pertama itu kan setelah basmalah alhamdulillahirabbil alamin, kemudian qayyumis samawati wal ardhin. Nah, kemudian ini mudabbiril khalaiqi ajma'in. Jadi segala puji syukur bagi Allah Tuhan yang maha mengurus, mengatur, memelihara seluruh alam yang berdiri, berdiri sendiri mengurusi tujuh lapis langit dan bumi mudabbiril khalaiki ajmain yang mudabbir mudabbir itu yang mengatur semua urusan makhluknya ya Allah yang mengatur semua urusan makhluknya dan sesuai dengan kehendaknya Allah baik mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada atau meniadakan sesuatu yang ada menjadi tidak ada itu Allah semua yang mengatur. Wa ita wa mana memberi dan mencegah. Maksudnya memberi ada orang yang usaha dikasih, ada yang enggak usaha juga dikasih. Ada orang yang usaha tapi tidak di dikasih gitu ya. Usahanya mati-matian tapi enggak dikasih. Jadi yang punya kemampuan untuk mengatur pemberian dan penolakan, kemudian yang memuliakan dan yang menghinakan yang memberikan sakit, memberikan sehat dan apapun itu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ngatur semuanya Allah taala. Karena itu kalau sudah ngerti Allah yang ngatur semuanya, Allah yang ngurus semuanya. Seharusnya sikap kita sebagai manusia senang atau sumpek. Sebagai manusia kalau sudah dijamin sama Allah, diurus sama Allah, diatur sama Allah. Senang atau suntuk? Senang. Tenang atau gelisah? Tenang. Tapi kenyataannya kenyataannya kita gelisah. Ya. Kenyataannya kita seringkali tidak tenang. Kenyataannya seringkali kita suntuk terhadap urusan-urusan yang sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, boleh ngasih contoh? Contoh. Boleh. Ya, yang sederhana. Bangunan ini yang di depan mata saja kelihatan bangunan ini. Sudah selesai atau belum? Belum. Lantai dua sudah ada keramiknya belum? Belum. Tiang-tiangnya sudah seperti lantai satu belum? Belum, gitu kan? Belum, semua belum dan semua belum. Pertanyaannya, dananya sudah ada atau belum? Belum. Belum ada, dananya belum, belum ada. Secara zahir ya, ilmu zahir, dananya belum, belum ada. Pertanyaan ketiga, tagihan materialnya banyak tidak kira-kira? Banyak. Pertanyaan keempat, Habibnya kelihatan tenang atau tidak? Tenang. Ya, kelihatan tuh tenang. Kenapa kelihatan tenang gitu? Pertanyaannya itu. Kenapa kelihatan tenang? Karena semua sudah ada yang ngurus, semua sudah ada yang ngatur. Tugas kita bersyukur, alhamdulillah yang ngatur itu bukan bukan Kang Roni, bukan Kang Sony, bukan Kang Somad ya. Tapi yang ngatur Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah yang Maha Pandai, Allah yang Maha Berilmu. Gak mungkin gak gak bener ngurusnya. Pasti Allah ngurusnya yang terindah, terbaik, tercakap, termudah ter ter ter ter terenak semuanya. Dengan satu syarat, kita yakin kalau Allah yang ngatur. Kita yakin kalau Allah yang ngatur. Yang jadi masalah kita itu mukmin tapi seringkali lupa. Ya, lupa kalau yang Maha ngatur Allah sehingga gak yakin sama Allah. Gak yakin sama Allah, lebih yakin pada pengaturannya sendiri. Paham? Lebih lebih yakin pada pengaturannya sendiri. Mau punya duit kerja keras. Lebih yakin pada kerja kerasnya daripada Allah yang menyampaikan rezekinya. Mau sehat, ikuti petunjuk dokter. Lebih yakin pada mengikuti petunjuk dokternya daripada Allah yang memberikan kesehatannya. Betul atau betul? Sehingga ketika petunjuk dokter diikuti, kerja keras dilakukan, hatinya merasa tenang. Betul kan? Saya akan sehat, saya akan apa namanya dapat uang, saya akan dapat re rezeki. Tapi begitu dia sudah usaha mati-matian cari rezeki, kemudian dia udah usaha mati-matian mengikuti petunjuk dokter, tiba-tiba kena sakit, <laughs> tiba-tiba kena sakit, timbul protes. Saya tuh udah jaga kesehatan saya, kok masih bisa ya kena penyakit? Saya itu udah kerja keras, hati-hati agar tidak tertipu. Tapi ternyata kok ya masih tertipu ya. Kenapa? Karena dia meyakini usahanya, meyakini pengaturannya, tidak meyakini pengaturannya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam sebuah syair dikatakan oleh saya Abdul Hasan Al-Bakri, nafallahu bih, "Sallim umurak lil latifil alimi wa arih qu'adak min jami'il alami wa alam bi anna al-amra laysa kama tasha bal ma Allahu ahkamu hakimi." Fatrib watib wansal humuma jami'aha innal humma tazilu lubbal haz tuzilu lubbal hazimi la yanfa'u tadbiru 'abdan 'ajizan fatrukhu tabqa fi na'imin daimi. Nah, ini syair kalau kita paham sumpok-sumpok itu hilang nanti. Sumpok-sumpok itu hilang. Salim umurak serahkan semua urusanmu apapun itu. Yang pengen nikah, Mau ngelamar anaknya orang bingung. Jadi belum ngelamar sudah bingung dulu. Maka itu kesuwen kalau kata saya. Datangnya aja langsung lamar. <laughs> ya kan? Ditolak atau enggak ditolak, salim umurat, serahkan urusanmu, perkaramu kepada Allah yang maha lembut dan maha mengetahui. Allah yang maha lembut dan maha mengetahui. Wa arih adak min jamil alami dan Istirahatkan hatimu yang paling dalam. Istirahatkan hatimu yang paling dalam dari seluruh alam. Jadi jangan kamu berharap pada fulan atau fulan, jangan berharap kepada kerjaan atau kemampuan dan lain sebagainya. Capek-capek nanti kalau berharap kepada manu, manusia ya, capek kalau <laughs> berharap kepada manusia. Capek nanti kalau berharap pada pekerjaan. Udah istirahatkan hatimu dari dari manusia, dari apapun itu. Cukup kamu pasrahkan semuanya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alam bi annal amra laisa kama tasya dan ketahuilah yang terjadi itu tidak mungkin seperti yang kamu inginkan. Yang terjadi tidak mungkin seperti yang kamu inginkan, akan tetapi bal ah kamu hakimi. Yang terjadi adalah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah yang maha bijaksana dalam menghakimi. Contohlah, eh, kita nggak menyangka ada hujan, ternyata juga tadi turun hujan, betul kan? Mungkin kita berangkat dari rumah nggak berharap ada hujan, nggak siapkan tantel gitu ya, ternyata terus kehu kehujanan, misal gitu. Atau malam-malam nggak -malam, nyangka ada momen, nyantai gitu aja gitu ya. Eh tiba-tiba kena mo momen karena helmnya lupa tidak di dipakai itu ya. Itu Allah yang punya kehendak. Allah yang punya kehendak. Atau ya atau uh, punya tabungan. Punya tak tabungan. Rencananya tabungannya untuk beli motor, untuk beli motor. Ya. Rupanya di hari H tabungan diambil, ditaruh di tas. Dibawa ke masjid. sholat di masjid Keluar dari masjid, ya, naik motor. Ketika naik motor, tiba-tiba tasnya disaut orang. Hilang. <laughs> Tasnya hi, hilang. Hilangnya keluar dari mas, masjid, ya, dijambret sama orang. Itu seperti rencana atau beda dengan rencana itu? Beda, nyesel, wah ngerti gitu nggak diambil dari tabungannya. Wah ngerti gitu ini nggak keluar dari masjid dah dikiran terus di mas di masjid. Apa yang kita yang terjadi itu bukan sesuai dengan yang kita inginkan. Makanya hidup nggak usah nggak usah inginkan yang aneh-aneh gitu. Paham maksud saya? Punyalah cita-cita, tapi nggak usah diinginkan. Mudah atau susah itu? Cita-cita setinggi-tingginya, tapi jangan jangan diinginkan. Maksudnya jangan diinginkan itu bukan nggak pengen loh ya. Artinya ya terserah Allah lah. Gitu. Saya pengen, tapi terserah Allah. Saya mau, tapi terserah Allah. Sehingga ketika yang terjadi itu sesuai dengan yang terserah Allah, enak artinya. Wong sejak awal saya sudah ngomong kok terserah Allah. Makanya kita disuruh mengucapkan insya Allah sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah anehnya kita tahu hidup itu yang terjadi pasti sesuai yang dikehendaki Allah. Ketika yang terjadi yang dikehendaki Allah, kita nyesel. Betul. Betul. Betul. Betul. Nah, saya ini misalnya, alhamdulillah dulu enggak kuliah. Mungkin yang kuliah agak agak anu ya, tersinggung lebih. Masa nggak kuliah kok alhamdulillah gitu. Alhamdulillah enggak kuliah dan jenengan Anda semua bersyukur. Alhamdulillah dulu Habib Novel enggak kuliah ya. Kenapa? Mungkin kalau kuliah, mungkin kalau kuliah maka enggak bisa ngajar di sini nggak bisa ngajar di sini. Terus ngajar di mana? Di kampus kali sama dosen-dosen gitu ya. Mungkin saya jadi dosen, ngajar mahasiswa, tapi nggak bisa ngajar orang orang banyak. Dengan begini manfaat saya mungkin jauh lebih lebih banyak. Jadi alhamdulillah. alhamdulillah. Karena itulah Imam Ali karramallahu mengatakan Sayyidina Ali dalam sebuah ceramah yang disampaikan oleh Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ketika mensyarahkan Hikam Ibn Athaillah, beliau mengutip ucapannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mengutip ucapannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, seperti misalnya begini ya contoh ya. Saya pengen duduk di sini minum kopi atau minum teh, tapi tidak seperti yang terjadi. Yang terjadi yang dikasih minum yang hadir, Habibnya enggak. Kan begitu ya? Saya pengen di sini juga ngicipin tuh yang namanya bolu kukus turah saya seperti apa, gitu kan ya? Tapi yang terjadi yang hadir yang makan bolu kukus gitu ya. Habibnya cuma suruh ngomong lihat, ngomong lihat gitu ya. Cuma diiming-iming saja tuh. Itu yang ter terjadi. Nah setelah ini apa yang akan terjadi? Saya nggak ngerti ya. Saya nggak nggak ngerti. Mungkin proteinnya udah habis. Bisa jadi laporan seperti itu ya. <laughs> Bisa aja. Jadi nggak ngerti. Makanya paling enak menggantungkan suatu dengan kehendaknya Allah. Karena itulah dikatakan insya Allah. Pak, Anda mau rumah? Mau, insya Allah terwujud. Bapak mau mobil? Mau, insya Allah terwujud. Jadi harus ada insya Allahnya sesuai dengan daging Allah. Nah Sayyidina Ali berkata, "Lau kusyifal ghita mahtartum illal waqi'." Seandainya tirai kegaiban itu disingkatkan kepada kalian semua. Ini yang ngomong uh, pintunya kota ilmu. Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Kata Rasulullah SAW, aku adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu adalah pintunya. Jadi mau masuk kota harus lewat pintunya. Mau dapat ilmunya Rasul, diantaranya harus lewat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali mengatakan, "Lau kusyifal ghita makhtartum illal waqi'." Seandainya tirai kegaiban disingkapkan pada kalian, ngerti apa yang akan terjadi. Ngerti itu yang namanya surga, ngerti apa yang namanya neraka, lihat itu malaikat, lihat yang namanya bidadari surga, <laughs> lihat yang macam-macam itu, tersingkap itu semua kegaiban. Makhtartum illal waqi' kalian tidak akan memilih dalam kehidupan ini kecuali apa yang sudah terjadi. Itulah yang terbaik. Ngerti akhirnya? Ya, misalnya ngerti nanti akan terjadi begini. Kan bisa buat pilihan macam-macam. Ternyata setelah lihat semua itu, yang terjadi itulah yang terbaik. Gak akan pilih yang yang lain. Kenapa? Sebab yang ngurus itu Allah. Yang atur itu Allah. Gak mungkin tuh aturannya Allah gak bagus. Gak mungkin pilihannya Allah gak, gak bagus. Gak mungkin pengaturannya Allah itu je, jelek. Pengaturan Allah yang terbaik. Fatrib, fatrib. Maka kalau udah kamu serahkan urusanmu kepada Allah, fatrib. Ya udah kamu joget gitu loh. Yang seneng-seneng maksudnya. Yang senang-senang, fatrib. Senangkan hidupmu, nikmati. Gak stres mikirin bayar utang terus. Bayar utang gimana caranya? Stres. <laughs> Salim umur, udah datang pengajian. Ya datang pengajian, pergi ke pasar, kerja gitu. Enggak usah dipikir pi, pikir, serahkan saja sama Allah. Cuman ingat loh ya, orang nyerahkan sama Allah itu bukan diem. Serahkan sama Allah itu terus berger, bergerak. Hatinya serahkan sama Allah, dohirnya terus ber, bergerak. Sehingga enak hidupnya tenang. Hidupnya bisa bisa tenang. Wansal humuma jami'aha. Dan lupakan segala sesuatu yang membuat kamu suntuk. Lupakan itu. Boleh ngasih contoh? Boleh. Kalau ada orang e, besok mau nikah, besok mau nikah. Ya, tiba-tiba malam ini calon-calonnya ya, tiba-tiba malam ini calonnya membatalkan pernikahan. Stres atau nggak stres? Stres. Bisa ndak melupakannya? Wansal humu jami'ah. <laughs> Bisa nggak? Lupakan tuh kesedihanmu, lupakan. Bisa nggak? Mudah atau susah itu? Susah. Memang susah <laughs> gitu. Susah. Kenapa? Karena menggantungkan hati kepada Allah itu tidak mudah. Menyerahkan hati kepada Allah itu enggak enggak mudah. Serahkan urusanmu kepada Allah. Dah ya Allah, saya pasrah, saya serahkan sama kamu. Iya. Lah kalau udah bisa gitu, hidup ini enak. Lah karena itulah setan ada membuat manusia enggak bisa begitu. Suruh mikirin, mikirin, mikirin, mikirin. Itu yang nyuruh saya setan. Kalau Allah malaikat nyuruhnya jangan dipikir, jangan dipikir, jangan di, dipikir. Karena itu syarat utama jadi teman saya nggak usah mikir. Bisa nggak mikir? Susah. <laughs> Maksudnya nggak mikir itu bukan nggak mikir ya, tapi nggak usah dipikir, pikir. Pasrahkan sama Allah. Innal humuma tuzilu hazimi. Karena sesungguhnya yang namanya kesuntukan itu bisa membuat ak akalnya orang-orang yang hebat dalam mengatur segala sesuatu menjadi hilang kemampuannya berakal tadi. Kemampuannya berpikir jadi hilang. Pinter ngatur macam-macam, ahli. Tapi kalau kedah kena sumpek jadi bodoh. Udah kena sumpek jadi bodoh. Dokter misalnya, dokter. Terus dapat telepon yang tidak menyenangkan, bisa ngobati pasiennya? Enggak bisa. Kalau dia nggak melupakan sumpeknya nggak bisa. Betul kan? Nggak bisa. Wah ahli matematika, juara internasional. Baru mau ngerjain soal, datang suntuknya, sumpeknya. Ada sesuatu yang buat dia sumpek, bisa konsentrasi. Tidak bisa. Kemampuannya berakal akan di, dicabut. Sehingga pernah ada satu kisah ulama Ibnu Dakikil Aid. Ibnu Dakikil Aid. Anaknya gandum hari raya. Julukannya itu. Kenapa? Karena ulama ini mau berangkat ke masjid, mau sholat id, jadi khotib dan imam. Ketika mau berangkat, istrinya ngomong, Mas, gandumnya habis. Mas, gandumnya habis. Padahal nanti setelah pulang dari hari raya, habis sholat, itu masyarakat biasa kumpul ke rumahnya, makan-makan. Dan orang sana makannya roti. Nah untuk makan roti, itu butuh ada rotinya. Nah untuk buat roti butuh kan gandum. Lah yang buat roti istri, tapi gandumnya ha, habis. Sehingga nah, berangkat ke masjid sama mikiri, gandum habis, gandum habis, <laughs> gandum habis. Sehingga ketika dia khutbah Id, khutbah Idul Adha, Idul Fitri itu ya, khutbah Id itu isinya bab apa namanya daging-daging, isinya cuma gandum saja ya. Sehingga orang mengatakan, "Oh, ini anaknya gandum ini ya." Kebawa itu dalam cerah ceramahnya mikiri gandum, mikiri gandum, mikiri gandum. Jadi kemampuannya untuk berpikir itu hi, hilang. Makanya apapun yang terjadi nggak usah dipikir. Serahkan saja sama Allah. Karena kalau dipikir nanti udah kemampuan pikiran kita nggak seperti orang-orang yang berakal, kemampuan berpikirnya titik, mikirnya nggak perlu dipikir sekalian sehingga buntet nggak bisa mi mikir. Jelas? Ini kok diam semua kenapa ini? Mirip dengan yang kalian alami. Ini yang dialami banyak orang nih, semua orang yang begini nih hidup itu ya. Fatrukhu la yanfa'u tadbiru 'abdan 'ajizan. Wong hamba lemah kok gaya mau ngatur macam-macam. Saya mau atur begini, saya mau atur begini, saya mau atur begini, saya mau atur begini. Dia lupakan Allah ya. Dia lupakan lain kalau dia sudah atur, dia ucapkan insya Allah la haula wala quwata illa billah. Saya akan pasrahkan semuanya sama Allah yang Maha Kuat Allah. Lain itu urusannya. Ini ndak. Dia lupakan Allah. Diatur A, diatur B, diatur C. Dia merasa bisa nggak ngatur. Wong hamba lemah kok mau ngatur macam-macam. Maka layan Pak, nggak ada manfaatnya kamu ngatur anak-anak itu. Gak ada manfaatnya kalau kamu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Fatruk hutab ta'fina imin daimi. Karena itu Lepaskan, tinggalkan upaya untuk ngatur-ngatur itu, tinggalkan itu. Maka kamu akan hidup dalam kenikmatan yang tiada henti. Kenikmatan yang terus-menerus. Gak usah ngatur-ngatur. Yang dimaksud gak usah ngatur itu bukan gak usah loh ya. Diatur tapi gak gak di diandalkan gitu. Paham? Contoh saya minta tolong Mas Roni Dibuat jadwal teman-teman yang kerja bakti. Ya, dibuat jadwal teman-teman yang kerja bakti. Targetnya satu minggu itu selesai depan. Saya kasih tahu berkali-kali Mas Roni buat jadwal kerja bakti, buat jadwal kerja bakti. Ini namanya saya nggak ngatur. Paham kan? Tapi saya pasrahkan semua sama Allah. Mudeng. Kenyataannya Mas Roni nggak buat jadwal sehingga kerja bakti nggak selesai selesai. Itu kalau saya nggak pasrahkan sama Allah, udah saya lumat-lumat tuh yang namanya Mas Roni itu. Paham? Akhirnya kan emosi, jengkel, marah, jadi benci dan lain seba, sebagainya. Betul kan? Nah, itu yang buat manusia stres itu begitu. Karena dia nggak pasrahkan urusannya sama Allah. Dia pasrahkan saya udah begini, saya udah begini, kok begini, kok begini, kok begini, kok begitu, kok begitu, kok begi, begitu. Akhirnya stres. Akhirnya se stres. Betul Mas Roni? Mas Roni stres? Udah, <laughs> Untungnya Habibnya pasrahkan semua sama Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman gak ikut ngaji. Saya bilang daripada kalian ngaji di sini, lebih baik kalian kerja bakti di di sana. Ini yang teman-teman utama Raudhah ya. Lebih baik kerja bakti di sana. Kenapa? Karena kerja bakti itu menyiapkan infrastruktur. Persiapkan infrastruktur itu akan berkesinambungan ila yaumil kiamah. Dan yang kerja bakti dapat pahalanya orang yang ngaji. Ilmunya juga nyam, nyampe bahkan lebih bersih, gak kecampuran mikir macam-macam karena langsung diinstal ke dalam hati. Sementara di sini mungkin mikir macam-macam gitu ya. Mungkin <laughs> masih mikir macam-macam sehingga gak bisa nancep betul di dalam hati. Dan infrastruktur inilah yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW ketika masuk kota Madi, Madinah. Rasul begitu masuk kota Madinah langsung cari tempat ting, tinggal. Kemudian Rasul beli tanah untuk mas, masjid. Kemudian kerja bakti bangun mas, masjid. Jadi infrastruktur itu paling pokok. Ya paling pokok. Jadi katakan infrastruktur enggak pen penting. Ini kalau udah bangunannya ada, style bagus, rapi, cakep, maka yang berangkat ngaji juga se senang, yang ngaji juga eh enak. Jelas saudara-saudaraku? Contohnya jelas enggak ini? Saya mau kasih contoh yang ada di sekitar saya saja, enggak usah yang jauh, jauh-jauh. Paham ya? Nah, termasuk Anda mungkin ngalami di rumah, di kantor, sebagai eh, kepala proyek misalnya, kepala proyek ya, kepala ya, proyek. Udah ngasih tahu nih anak buah, begini, begini, begini, begini, begini, begini. Ternyata yang dijalankan cuma seperempatnya. Stres atau enggak stres? Stres. Nah, stres itu karena apa? Enggak sesuai target gitu kan ya. Enggak sesuai target. Coba lihat. Nah, tadi pengennya minum teh di sini, tapi hasilnya kok kopi. Ini saya mau bukti. Saya kopi suka, itu saya kopi su, suka. Cuman saya mau nunjukkan tadi. Tadi saya pengen, bilang pengen apa? Pengen teh, gitu kan ya? Alhamdulillah dapat rotinya, ya. Kemudian dapat cangkirnya, dapat minuman, tapi isinya kok kopi. Seperti yang saya mau? Tidak. Tapi ini yang mau siapa? Allah. Ini yang mau Allah. Ini yang ter terbaik. Jangan ma marah. Paham maksudnya kan? Jadi ini saya mau kasih contoh loh, kasih contoh dalam kehidupan ini kalau kita udah pasrahkan semua urusan itu dengan kehendaknya Allah, aturannya Allah, ketentuannya Allah, maka jadinya eh enak. Beb, tapi kalau di kantor udah kita kita kasih tahu, terus pelaksanaannya nggak seperti yang diinginkan, masa kita diam saja, Beb? Yang nggak diam saja, tetap yang ngomong, diajarin yang benar, tapi nggak ada di hati keben kebencian, enggak ada emosi karena ngerti ini Allah punya mau lain. Saya punya mau, tapi Allah punya mau lain. Ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Saya pengen, kamu pengen, tapi Allah melakukan apa yang Allah i inginkan. Bukan yang Anda inginkan, bukan yang saya i inginkan, tapi yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya hidup kita bisa berpegang terus pada prinsip ini enak atau enggak enak? Enak, tapi ingat, setan itu ada. Dalam seminggu kita bisa ambil ini 10% udah hebat gitu. Yang 90% lupa lagi, ya. ingatnya 10%. Alhamdulillah, naikkan nanti 20%, naikkan 30%. Karena hidup itu proses kita menjadi baik. Ya, proses menjadi baik. baik. Makanya orang meninggal dunia itu dikasih kain kafan putih. Ya, dikasih kain kafan putih. Jadi perwujudan dia hidupnya itu lahir dalam keadaan bersih, nanti meninggal itu masuk kubur juga sudah dalam keadaan ber bersih. Idealnya seperti itu. Ya, idealnya seperti itu. Boleh dilanjutkan? Udah, pokoknya malam ini nggak usah banyak-banyak ya. Ini satu aja sudah sudah apa namanya? membuat kita cukup dimakan seumur hidup. Ya, hidangan yang satu ini cukup dimakan seumur hidup. Syekh Abi Hasan Asyadili radhiyallahu taala anhu berkata, "Man arada izzad darain falyarih falyarih minad dunya jasadah. Falyurih minad dunya jasadah." Barang siapa ingin mendapatkan kemuliaan dua dunia. Pengen mendapatkan kemuliaan dua dunia, berarti kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Falyurih minad dunya jasadah. Maka hendaknya dia jadikan jasadnya istirahat di dunia ini. Nah, ini, ini menarik ini. <laughs> Jadikan jasadmu istirahat di dunia ini. Maksudnya, gak usah ngoyo-ngoyo cari dunia. Gak usah terlampau capek-capek cari dunia, tapi dapat yang banyak. Bisa enggak? Gak usah capek-capek, tapi dapat yang banyak. Jadikan istirahat jasad ini. Ya, dari dari ruwetnya dunia. Gak usah capek-capek. Caranya bagaimana? Ya tadi hatinya dipasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah hatinya dipasrahkan sama Allah, ini jadinya enak, enggak capek. Yang buat jasad capek dimasuk jasad kan pikiran itu juga bagian dari dari jasad. Tubuh ini kalau udah kena pikiran capek atau enggak capek? Capek. Walaupun orangnya kuat, mikir dikit bisa masuk rumah sakit. Bisa kena penyakit macam macam-macam. Nah, kita nggak usah banyak-banyak gerak. Tapi hasilnya maksimal. Caranya bagaimana? Pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang udah kita kerjakan itu ditekuni dah, tekun satu satu satu satu, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Lawang rezeki itu sebetulnya Allah yang ngasih ya. Allah yang ngasih. Saya mau ngasih gambaran ilmu rezeki boleh? Boleh. Boleh ya? Jual tempe bisa kaya enggak? Bisa kaya enggak? Bisa. Bisa miskin enggak? Bisa. Jual tahu, bisa kaya enggak? Bisa miskin enggak? Jual roti, bisa kaya enggak? Bisa miskin enggak? Karena ada orang orang jual roti jadi kaya, ada orang jual roti jadi miskin, bangkrut <laughs> jadi miskin. Ada orang jual tempe jadi kaya, ada orang jual tempe jadi miskin. Ada orang jual tahu jadi kaya, ada orang jual tahu jadi mis miskin. Apalagi kerjaan yang kecil-kecil yang kecil-kecil, yang dia orang. Jual paku bisa kaya enggak? Bisa. Jual paku bisa miskin? Bisa. Bisa. Terus kalau kita tahu pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C, pekerjaan D tidak menjamin kaya dan miskin kita, berarti yang buat kita kaya miskin siapa? Allah, bukan kerjaannya itu gitu Kalau setiap pekerjaan bisa membuat kaya dan setiap pekerjaan bisa membuat miskin, tidak ada orang yang akan menekuni pekerjaan yang membuat dia miskin, betul kan? Jual kayu nanti miskin, nggak mungkin dia akan pilih. Oh, nanti miskin, oh, nggak mau dia. Betul? Jual tahu nanti miskin. Umah aku dodolan tahu kok melarat nanti saya. Nanti saya melah, melarat. Atau orang tahu setiap pekerjaan bisa buat dia kaya. Jual kayu buat kamu kaya. Semua orang akan kerja jual kayu. nggak akan ada yang mau jadi tukang parkir. Ya toh? Jual tahu bisa kaya, semua orang akan kerja jual tahu. Kenapa? Gampang kok dodolan tahu. Songge sugih. Udah semua kerja jual tahu aja. Gak usah kerja yang yang lain. Tapi adilnya Allah Subhanahu wa taala, kekayaan itu Allah yang ngasih bukan pekerjaan. Kekayaan itu Allah yang ngasih bukan pekerjaan. Ya. Nah, kalau udah kekayaan itu Allah yang ngasih bukan pekerjaan, maka kamu kerja nggak usah capek-capek. Tapi yang pinter. Contoh jual tempe biar kaya. Caranya bagaimana? Jangan dikelilingkan sendiri, capek. Betul kan? Tempe, tempe, tempe, tempe, tempe, tempe. Keliling gitu. Capek. Biasanya yang keliling gitu kaya atau enggak kaya-kaya itu? Enggak kaya-kaya kan biasanya kan? Terus gimana caranya jual tempe biar kaya? Ya minta sama Allah dulu. Yang bisa buat kaya adalah Allah. Sholat, ya Allah, beri saya petunjuk. Biar lewat sabab yang namanya tempe ini saya nggak capek, tapi saya bisa kaya dan barokah. Nah itu sudah kita lakukan belum? Belum. Kita minta petunjuk sama Google resep Suki. Betul kan? nggak ngadep Allah dulu minta petunjuk. Minta petunjuk dulu sama Allah. Nanti kalau Allah perintahkan buka Google lain masalah gitu ya. Tapi minta dulu sama sama Allah Subhanahu wa taala. Eh rupanya begitu minta sama Allah, dikasih ide sama Allah, pergi ke rumahnya Roni. Kenapa ya Allah ke rumahnya Roni? Barusan dia dapat warisan. Duitnya banyak, ajak kerja sama. Bukan Roni yang ini loh ya, bukan. Roni yang lain lagi. Iya. Hartanya Pak banyak. Ngomong sama dia, "Mas, saya punya keahlian buat tempe, tapi saya nggak punya mo modal." Kamu punya modal tapi kamu gak punya keahlian buat tem tempe. Gimana kalau kita bagi hasil 50-50? 50%, nanti penghasilan buat saya, 5% buat kamu. Kamu cuma taruh uang saja, saya yang ngurus semuanya. Nah, nanti jaminan bagaimana? Kalau kamu ragu, Gak usah modal besar-besar dulu. Yang penting bisa buat mulai usaha. Rupanya Allah mantapkan hatinya karena dilaporan sama Allah kan? Dah kasih dia gitu. Ini dapat modal ini. Bilang nih yang namanya Fulan tadi ini datang ke rumahnya temennya yang rupanya ahli pemasaran. Mas, ya. Saya nggak ahli masarin, tapi saya punya modal dan saya bisa buat barang. Saya punya modal dan saya bisa buat barang. Saya punya keuntungan 50%. Gimana kalau kita bagi 25% buat kamu, 25% buat saya, tapi kamu yang masarin. Saya cuma buat barangnya aja. Deal, oh ya. Deal. Oke. Okay. Sehingga dia fokus di rumah duduk buat barang saja, nggak keluar kemana-mana, nggak cari modal, nggak kemana-mana. Ya, temennya yang ngambil, yang masarin, yang ngambil, yang masarin dia san, santai. Dia terima duit. Memang duitnya dia terima cuma 25 persen. Yang ngasih modal bah, banyak, tapi dia tidak capek dibandingkan dia sendiri yang buat, dia sendiri yang keliling, dia sendiri yang cari mo modal. Capek hidupnya. Kenapa? Terlampau ngurusi du dunia. Ini awal. Setelah dia punya duit, ya dapat du duit banyak. Ya, dia ngomong sama temannya, "Mas, alhamdulillah saya modal sudah cukup. Saya akan buka perusahaan baru lagi. Yang ini tetap jalan, saya mau buka lagi tempe satu satu lagi. Namanya berbeda." Sama-sama saya kerjakan. Manggil lagi dia temannya yang bisa buat tempe. Kamu bisa buat tempe, buat tempe, buat tempe, bisa kan? Ya, resepnya ini ya, mirip seperti saya. Saya yang modalin, kalian yang buat. Jadi bos ya. Jadi bos ya. Tidak perlu capek-capek. Kenapa? Karena dia udah pasrah dulu sama Allah. Nah kita tidak. Senangnya capek-capek. Ini harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Jadinya begitu. Mohon maaf ini ilmu bisnis ya. Betul. Sudah pernah diajari begini? Di pengajian maksud saya. Belum kan ya? Belum. Dulu tuh saya tuh jurusannya cari duit, tapi ternyata sama Allah nggak boleh cari. Jurusannya cari duit, tapi sama Allah nggak boleh cari, disuruh ngajar. Tapi ilmunya masih A, ada, jadi bisa ditularkan, bisa ditularkan. Makanya dikatakan sama Rasul, orang itu kalau silaturahim rezekinya nanti nambah. Rezekinya nambah. Nah, termasuk ini lewat silaturahim. Kan temen nih ada macam-macam ini kan ya. Mungkin ada yang punya tabungan, yang satu punya keahlian. Ngobrol, lewat ngobrol nanti bisa kerja kerjasama. Itu jadi re, rezeki, jadi keberkahan. Yang satu ternyata udah jadi dokter, tapi nggak punya tempat praktek. Butuh tempat yang strategis. Wah ini ada teman cerita di kampung saya itu banyak orang sakit. Wah ini ini termasuk pasar bagus ini dia. Loh, namanya juga dokter kan ya. Oh, dokter tuh kalau buka klinik jangan dikira nggak survei ya. Survei itu lingkungan mana yang kira-kira apa namanya belum banyak kliniknya, kemudian masyarakatnya itu cenderung masih mudah sakit. Itu kalau buka klinik laku tuh nanti Ya, mau buka klinik kok sama sahabat, nggak laku itu. <laughs> Itu zaman Rasul ada satu satu dokter kan ya. nggak laku dokternya, nggak ada pasiennya, sepi gitu kan. Sepi nggak ada pasien yang yang datang. Ini kalau bisa di dibagi tugas, bagi tuh tugas. Dengan prinsip tidak terlampau mikir semua dipasrahkan sama Allah, makanya orang nggak rakus, nggak capek badannya karena tidak ada kera, kerakusan itu. Prinsipnya pengen bagi dan pengen bagi dan pengen bagi. Lah biasanya orang yang berhasil itu yang begitu. Semua yang mau dimakan sendiri lama-lama capek, dapatnya cuma lelah, akhirnya mati. Akhirnya ma mati. Jelas? Seperti saya nih loh, pahala nggak mau saya ambil sendiri, Coba kalau pahala saya ambil sendiri, saya yang ngepel, saya yang gali-gali, ya. Kemudian saya yang semuanya saya gitu ya, ngatur sound system, kamera, streaming. Saya bisa itu ngatur kamera, saya bisa ngatur sound system. Saya bisa itu gali-gali, saya bisa pukul-pukul itu. Bagi waktunya bisa saya bagi waktunya. Ya, bisa saya bagi wak waktunya. Ngepel ini Habib Pung, saya paling mudah pekerjaan ya, ngepel. Saya dulu urusan jurusan ngepel kok. Hidup di rumah kan nyapu ngepel <laughs> udah udah biasa, bisa gitu kan. Tapi kalau saya kerjakan sendiri berarti pahalanya saya ambil sen sendiri. Sebentar mati saya. Kenapa? Keselen. Ya kan walaupun dapat pahala banyak tapi sebentar mah mati gitu. Makanya ya dibagi bagi bagian ngepel ini siapa gitu ya. Sound system ada Mas Roni ini biar ngurusin sound sound system ini ya. Bagian yang bersih-bersih ada sendiri yang bersih bersih dibagi bagi tugasnya. Nah pahalanya itu alhamdulillah kalau sama Allah. Kerja sama Allah itu enak. Pahalanya yang yang masang sound system sama yang ngajar ini nanti bagi. Jadi satu keseluruhan pahala dibagi sama rata ungkul satu. Jadi bukan seribu dibagi orang sepuluh jadi seratus bukan. Itu kalau sama Allah begitu. Jadi pahala seribu dibagi orang sepuluh ya dapatnya satu orang seribu. Ada perusahaan yang seperti itu? Tidak ada kan? Keuntungan dibagi sama sama rata. Kenapa? Tim Teamworknya satu. Ini tim kerja bareng gitu. Tim kerja bareng. Habib bagiannya ceramah saja. Saya bagian gali-gali, saya bagian ngepel, saya bagian mana, masa air, saya bagian isah, isah cuci-cuci kok kotoran. Saya bagian kasih pulsa listriknya, Habib. Saya bagian nyalain lampu cetet-cetet nanti matikan orang lain lagi. Saya bagian ma matikan. Ini modal cuma matikan lampu, tapi pahalanya sama dengan yang ceramah. Enak ya? Enak itu. Enak buat dia gitu ya. Terus yang ngomong beb, ya, Ya, itu kali-kali juga berat ya. Jal ceramah orang gini. Coba kamu ceramah di sini dua jam. Saya tak gali-gali gitu. Coba tukar posisi misalnya. Ya. Tukar po posisi. Gali-gali itu enak, gak ada tanggung jawabnya. Ceramah ini tanggung jawabnya paling besar. Saya ngomong salah, ya diamalkan sama seluruh Indonesia Raya ilayomil kiamah yang gali-gali nggak dapat dosanya yang ngomong ini yang nanggung dosanya itu repot oh ya pilih jadi yang mana cuman dapat pahala plus nanggung dosa atau dapat pahala aja <laughs> enak yang dapat pahala sah saja itu jangan buat diri kita ca capek pasrahkan semua sama Allah tubuh ini dijaga pasrahkan sama Allah yang buat kita sakit itu karena nggak mau pasrah sama Allah sehingga badan ini jadi nggak nggak istirahat gitu loh. Istirahatkan badan dengan masalahkan hati kepada Allah. Paham maksudnya ya? Jadi kerja juga jangan terlampau over gitu loh. Jangan terlampau over. Ada istirahatnya. Lawang sholat aja ada istirahatnya kok. Sholat ada istirahatnya. Puasa itu nggak tiap tiap hari suruh puasa. Puasa yang terbaik, terbaik puasa Nabi usah Sehari puasa, sehari ti, tidak. Bahkan yang namanya puasa ada hari yang diharamkan puasa, haram poso gitu kan. Hari tasyrik kemarin Gak boleh puasa kita. 11, 12, 13. Suruh makan daging. Waktunya orang sembelih daging kamu puasa. Aneh, makan sana. Haram kamu puasa. Suruh senang-senang sama Allah. Ya, ada waktunya kita gak boleh puasa sama sama sekali. Ada waktunya kita wajib wah, puasa. Sama Allah diatur semua itu. Semoga ini barokah manfaat. Insya Allah rebu depan kita sambung lagi. Garis bawah intinya, gak usah ngatur-ngatur Serahkan aturannya kepada Allah. Tapi bukan berarti tidak mengatur. Ini kan ada kaitannya dengan Hikam Ibn Athaillah yang Jumat sudah saya terangkan ya. Ya. Jadi kaitannya itu seperti orang mau perang atau orang yang mau naik motor, mau naik motor itu ya kontaknya dinyalakan, bensinnya diisi, di starter, helm dipakai, spionnya juga udah ada, lampu nyalakan, jalan. Nah kalau di tengah jalan kemudian kok kena batu jatuh, ya sudah. Paham kan? Sudah. Berarti ini lepas dari pengaturan kita. Kita mampunya begini, pasrahkan sama sama Allah. Jangan dipikiri. Mau naik motor udah teratur semua mikir dia. Oh, nanti ini kalau ada batu kerikil kemudian kesenggol saya jatuh bagaimana? Nanti ini bagaimana? Nanti bagaimana? Akhirnya nggak jadi naik motor. Karena tak takut ya, karena takut. Pasrahkan sama sama Allah kita cuma ngatur yang seharusnya kita atur, yang seharusnya kita atur, tapi nggak usah dipikir, pikir. Jelaskan? Insya Allah demikian.